Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, itu di antara hikmah. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari fitan ini adalah nampaknya para pengikut hawa nafsu dalam bentuk al-asabiyah yang membuat atau bisa menjadikan seorang muslim lalai dari ilmu me mencampakkan dalil dan hujah tadi sudah disebutkan contohnya dan sebelumnya pernah kita sebutkan di majelis ini bagaimana sebagian pengikut Muhammad ibn Hadi yang berasobiyah kepadanya mengucapkan ucapan yang menyelisihi tauhid yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan Muhammad bin Hadi Syekh Muhammad Hada ilmu ghaib Antum bayangkan bagaimana yang hadir di majlis pada waktu itu mereka belajar tauhid enggak ya? Ada kemungkinan Belajar tapi setengah-setengah. Ada kemungkinan sudah belajar dan tahu bahwa itu adalah batil, tetapi terkalahkan oleh asobiyah. Ketika mendengar pemateri menyampaikan di hadapannya bahwa Allah mencintai Syekh Muhammad bin Hadi dan kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi karena Allah mencintai Syekh Muhammad bin Hadi yang kemudian Syekh Rabi menyatakan Allah la ilaha illallah min ayna lahu hadzal kalam yuha ilaihi hadzal alim yastankir hadzal alim al-kabir mengingkari dengan ingkar syadid dengan menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah dia ini di, menerima wahyu, diberi wahyu kepadanya sehingga tahu bahwasanya Allah mencintainya? Nah, yang jadi masalah bagaimana dia bisa terdorong mengucapkan ini? Apa dia nggak nggak tahu, nggak belajar tauhid? Nggak Ustaz, mungkin dia itu lupa atau keperucut, salah ngomong. Kalau salah ngomong itu contohnya Salah ngomong itu satu kata dua patah kata. Misalkan mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz ya zambillah naudzubillah al jahil maunya dia mau mengucapkan al alim keliru al jahil nah, mungkin salah kata salah ucap sabqul lisan tapi kalau ditakkid bahwa kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi karena Allah mencintainya dan Allah takkid tidak akan meninggalkannya. Min aina laka hadha? Sementara Nabi menyatakan Inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha wan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wan nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan innar rajul la ya'malu amali ahli al jannah وما بينه وبينها إلا ذراع فسبقه الكتاب fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar ya zambillah a'adzani rabbuna jalla wa ala minan nar seorang telah berbuat beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah tauhid al-iman as-salah was-sadaqah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa talabil ilmi wa wa wa wa, wa dan seterusnya tidak ada jarak lagi antara dia dengan jannah kecuali sehasta. Sedekat sekali. Sudah dekat. Subhanallah. Catatan takdirnya telah mendahului bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli nar dan dia masuk ke dalam an-nar. Aina anta ya fulan min hadzal dalil? Jangan kemudian anda mengatakan, naam, anda tahu dalil itu, anda baca, anda belajar kepada syekh. Eh, naam. Lakin at-taufiq minallah. Wan nasr minallah. Kalau Allah sudah mau menolong seseorang, hatta dia jahil. Di ayamul fitan selamat. Kalau Allah sudah menghendaki. Karena ilmu hanya wasilah. Hanya sebab selamatnya seseorang dari fitan, tapi bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebab, al-ilm wa talabul ilm. Bukan berarti seorang yang melakukan talabul ilmi pasti selamat dari fitan. La. Tidak ada yang menjamin. Bisa saja Allah menyelamatkan jahil dengan kehendaknya dan hikmahnya yang maha adil. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azanillahu iyakum. Kemana yang mendengar ceramah itu?